بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله المعبود بنعمته المطاع بسلطانه المرغوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سماء وأرضه الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على الرسول الكريم المبعوث معلما ومتمما لمكارم الأخلاق حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل العلم واجعل أولادنا من أهل العلم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع اللهم يا رب نحصرنا مع زمرة أهل العلم اللهم يا رب نحصرنا مع زمرة مع زمرة الصالحين اللهم يا رب نحشرنا مع زمرة الشهداء اللهم يا رب نختم لنا بالحسنى واختم مشايخنا بالحسنى واختم والدينا بالحسنى واختم أولادنا بالحسنى إنك أنت على كل شيء قدير أما بعد hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita pada hari ini kita sudah di 10 di akhir 10 kedua bulan Ramadan. Artinya beberapa hari, beberapa hari lagi kita memasuki al-asral awakhir 10 akhir bulan Ramadan yang Nabi Muhammad selalu lebih kiat dari sebelumnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil asril awakhir min Ramadhana ya'takifu aswajuhu min ba'dihi muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis Nabi Muhammad SAW beriktikaf 10 akhir bulan Ramadan dan iktikaf setelahnya disusul oleh dan istri-istri beliau yang melanjutkan apa yang pernah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari iktikaf tersebut. Dan iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan sangat dikukuhkan, sangat diharapkan sebisa mungkin kalau bisa memang sehari semalam kita berada di masjid untuk beriktikaf, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa ya separuh harilah. Kalaupun tidak bisa seperempat lah. Kalau tidak bisa jangan sampai kita tidak kunjung ke masjid dengan niat iktikaf. Di dalam madhab kita madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu cukup artinya orang bisa beriktikaf biarpun hanya beberapa saat saja. Maka keutamaannya di sini adalah Semakin lama semakin bagus. Satu jam boleh etikaf, Dua jam boleh etikaf, Tiga jam boleh etikaf. Tentu yang tiga jam lebih bagus dari yang dua jam. Maka berlomba-lombalah. Sebisa mungkin untuk etikaf di masjid. Tinggal di masjid. Membaca Al-Quran. Melakukan solat. Berzikir. Membaca doa Siti Aisyah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbal afa fa'fu'an. Seterusnya di bulan Ramadan khususnya di 10 akhir bulan Ramadan dan semakin giat khususnya di hari-hari ganjil. Tapi kami menghimbau bahwasanya untuk menghidupkan Ramadan jangan milih hari ganjil dan bukan ganjil. Sebisa mungkin tanggal 20 ayo aktif, 21 iya, 22 iya. Dan itu insya Allah program iktikaf bersama ini akan kami adakan bersama kaum muslimin di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Kota Cirebon dimulai tanggal malam 21 malam 22 dan seterusnya, bukan di hari ganjil saja. Dan dimulai mulai jam 12 ke atas sampai pagi. Jadi bisa yang taraweh sore jam 9 selesai bisa beristirahat 1 jam 2 jam. Kemudian bisa bangun 9, 11, jam 12 bangun berangkat ke Atakwa alun-alun Cirebon atau di Weru atau di, di Masjid Umar yang ada di hadapan kita, yakni Masjid Pesantren Al-Bahjah. Intinya ayo dan cari tempat yang terhormat yang sekiranya Anda tidak mengganggu dan Anda tidak terganggu. Maka wanita pun boleh beriktikaf asalkan selamat dari fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah terganggu dan mengganggu. Ada wanita yang mengganggu. Datang dengan minyak wangi yang bikin pusing orang satu masjid. Tidak perlu seperti itu. Dan dananya bikin orang kaget. Malam-malam ada orang ke masjid. Dan dananya berlebihan. Juga tidak usah. Kemudian bikin fitnah lagi datangnya tidak ditemani dengan orang-orang yang menjadikan dia terhormat mulai dari abahnya nggak nemeni atau saudaranya tidak menemani, suaminya tidak menemani. Maka lebih baik di rumah saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghindari dari hal-hal yang tidak banyak guna. Sebisa mungkin pergilah ke masjid. Kenapa harus di masjid? Sebab kalau di rumah itu banyak gangguan. Jadi di zaman Nabi Muhammad banyak gangguan. Lain zaman sahabat banyak gangguan. Sebab kalau di rumah ada saja nanti kesibukan. Sebab setan itu luar biasa kalau goda. Kalau sudah di rumah pengen bikin macam-macam. Yang kue, yang ini, ibu-ibunya itu macam. Nah, padahal sudah dekat sama leret ya Beli kue jadi murah. Tapi setan yang ngomong bikin kue itu. Belum lagi nanti ada televisinya yang ganggu. Masih banyak gangguan kalau ada di rumah. Maka berusahalah untuk bisa pergi ke masjid pergi ke masjid sebisa mungkin dalam keadaan terhormat. Ini adalah masalah etikaf dan niatnya aku niat etikaf karena Allah gitu saja sudah tidak usah repot-repot pakai bahasa Arab nanti malah nggak hafal ya. Sebab hakikat niat itu di dalam hati diucapkan itu agar mengingatkan saja kita. Sebab kalau diam-diam jangan-jangan tidak ingat Agak unik kalau ada orang mengatakan mengucapkan niat itu bid'ah. Bukan niat mengucapkan niat dengan lidah itu membantu hati kita untuk ingat. Semua yang membantu untuk ingat hati ya bagus. Siapa yang mengatakan bid'ah? Itu hanya orang aneh saja di akhir zaman. Mengucapkan niat bid'ah, mengucapkan niat bid'ah. Enaknya sedikit bid'ah, bid'ah, bid'ah. Nih. Surga tidak ada penghuninya kecuali dia saja. Musibah ini. Baik, kita akan lanjutkan bacaan kitab ini. Jadi insya Allah iktikaf semakin banyak. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alfish bagus dari seribu bulan. Itu keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangannya Imam Nawawi rahimahullah taala. Sampai kita kepada apa yang beliau sampaikan وينبغي قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال dan seyogianya ayakhudha nafsahu Wayambahi dan seyogianya bagi seorang murid, santri, jamaah yang hendak menuntut ilmu, ayakhuda nafsahu untuk mengambil dirinya, membawa dirinya ayakhuda membawa dirinya bil ijtihadi untuk bersungguh-sungguh tahsili di dalam mendapatkan ilmu fi waqtil farahi wan nasyati di saat longgar dan kiat, wa quwwatil badani dan kuat badannya ya sekarang ini jangan nunggu besok besok semakin tua sudah tua macam-macam asam urat apalagi oh macam-macam pokoknya sudahlah jadi jangan nunggu besok saya mau belajar nanti aja sekarang nih kalau nanti banyak tambah repot lagi ya sekarang terlambat enggak enggak terlambat ya sekarang waktunya bukan besok besok lagi tambah anak lagi apalagi alasannya tambah toko pusing juga tuh kadang-kadang tambah toko kadang bukan orang tambah gampang ngaji ya tambah toko tambah tambah pusing tambah ngitung duitnya tambah perusahaannya tambah pusing nah ini Godaannya seperti itu. Semestinya tambah syukur tapi susah kadang-kadang. Ayo waktu ini sekarang, cari ilmu ya sekarang ini. Wa nabahadil khatiri masih cerdas. Kepekaan itu ada nabahah itu adalah tanggap, tang uh, tanggapnya khatir perasaan. Jadi peka. Nabahatil khatir masih peka kita ini. Sebab kalau orang banyak masalah itu nggak peka lagi. Karena ini dipikir macam-macam. Kadang-kadang majelis mikir ini, mikir itu, mikir ini. Makanya pendidikan paling enak adalah di anak-anak. Yang belum punya tanggung jawab, belum punya istri, belum punya anak. Itu lebih konsentrasi. Kalau sudah punya istri, mikir nafkah. Anaknya satu, mikir anak satu lagi. Dua, begitu seterusnya. Jadi semakin hari hidupnya manusia itu adalah semakin banyak pikiran. Maka semakin awal dalam belajarnya ya semakin cerdas itu. wakil latih syaghilati mumpung masih sedikitnya kesibukan. Qabla wa awaridil batalati sebelum datangnya batalah ini ketidakmampuan, mandeknya aktivitas. Batalah tua, susah, capek nak. Kalau malam sesak nafas keluar masalah macam-macam. Sebelum datangnya batola, batola itu menjadikan orang itu nganggur. Tidak banyak aktivitas karena fisiknya yang lemah. Wartifa'il mangsilati sebelum digedekan sama orang. Repot sudah jadi kiai. Susah ngaji. Kok masih belum jadi kiai? Ayo anak-anak nih ngaji yang benar. Kalau sudah dikiaikan mau keluar susah. Undangan, pengajian, ini. Harus ngurus sana sini. Waqat qala Amirul Mukminin Umar ibnul al-Khattab telah telah berkata Amirul Mukminin pemimpinnya kaum mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tafaqahu qabla an tasudu." Belajarlah engkau, tafaqahu maksudnya belajarlah engkau qabla an tasudu sebelum engkau jadi pemimpin. Sebelum jadi sayyid. Benar ini, subhanallah. Kalau sudah punya makom punya jamaah, punya aduh repot mau belajar. Kalau dulu waktu masih mondok belajar pagi, siang, sore bisa menghafal ini nih. Aduh kalau sudah digedekan oleh orang, maka itu tambah susah belajarnya. Lah makanya mumpung belum punya kewajiban, ayo ngaji yang benar anak-anak ini. Belajar yang benar. Ma'nahu maknanya adalah ijtahidu bersungguh-sungguhlah engkau fi kamali ahliyatikum untuk menyempurnakan keahlianmu dalam ilmu maksudnya menuntut ilmu agar alim benar wa antum atba'un di saat kamu jadi pengikut murid qabla antasiru sadatan sebelum kamu jadi pemimpin ustad. jadi ustad susah ngajar ini diakui oleh Ustaz Ustaz, saya pengen ngaji tapi ya mesti ada tapinya kalau sudah ustadz yang ngomong pengen ngaji pasti ada tapinya tapi ada tanggung jawab, ada pengajian, ada ngurus masjid, ada ini. Ini ada tapinya. Makanya mumpung sementara ilmu itu terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Fa innakum sebab engkau semua idza sirtum jika engkau telah menjadi sadatan tuan-tuan, pemimpin-pemimpin, ustaz-ustaz, matbuina yang diikuti orang banyak Imtanaktum engkau akan terhalang minat taalumi dari belajar. Kenapa? Lirtifa'i manzilatikum karena pangkat derajatmu itu sudah tinggi, repot. Karena orang pada datang pada tanya. Wa syuhulikum akhirnya banyaknya kesibukan mengurus pengajian ini, ngurus pengajian itu. Agaknya kakaknya santri, ya santri itu kita hembo untuk kiat benar karena mau tidak mau kamu nanti pulang pasti di dikedepankan oleh orang. Nah, kalau kamu tidak belajar sekarang terus mau apa? Ini santri-santri yang masih muda-muda yang Ini sekarang waktunya untuk menuntut ilmu. Sebab kalau pulang mau tidak mau disuruh maju. Nah, di saat disuruh maju ini wah repot mau belajar lagi. Wah, hadha makna lil Imam Syafi'i ini adalah juga semakna satu iring Wahada ini juga adalah makna arti kauli Imam Syafi'i dari perkataan Imam Syafi'i Radiyallahu anhu semoga Allah meridai Imam Syafi'i. Beliau berkata apa? Tafaqah, belajarlah engkau. Kau bela antar as sebelum engkau mimpin. Jadi mudir ma'had. Jadi pemimpin pondok, pemimpin masjid kayak apa aja jadi belajar yang sungguh-sungguh sebelum kamu memimpin. Pak Fa'idha Asta. kalau Saud sudah kamu memimpin. Kalau kamu sudah jadi mudirul ma'had. Fala sabila, tidak ada jalan lagi ila tafakui untuk belajar. Maksudnya jalannya sudah sempit, susah. Ini supaya tahu bahwasanya saat-saat belum banyak kesibukan ini adalah saat-saat yang bagus untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Manfaatkan. Dan bagi yang bukan santri, tetap tidak ada kata terlambat. Sebab hari esok lebih repot dari hari ini. Sekarang Allah memberikan kesehatan. Bisa jalan, bisa ini. Faslun fasal. bayi dan seyokianya. hiro bersegera di pagi hari. Ikiro atihi membaca ilmunya ala syaihi kepada guru Bakkaro Bakir itu bersegera. Hendaknya ia bersegera untuk membaca ilmu kepada gurunya. bayi dan seyogyanya Ayu Bakira untuk bersegera bikiroatihi belajar. Ala syaykhi kepada sang guru awalan nahari, awal siang, maksudnya pagi-pagi itu. Lihaditin Nabi SAW karena ada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik ya Allah berkatilah li ummati kepada umatku fi bukuriha di dalam pagi waktu paginya tidur enak ya santri tidur pagi enak memang ngerti setan tuh sebab barokahnya ilmu tuh waktu pagi makanya kalau tidurnya santri paling pagi itu lelap setannya gede biar gak dapat barokah ya Rasulullah sudah menyebutkan Allahumma barik Rasulullah yang doain ya Allah berkailah li ummati kepada umatku buku riha di waktu pagi ilmu kurang, rizki juga kurang tuh. Kalau orang pagi-pagi sudah banyak tidur, lihat tidur kayak liulah nanti jam 9, 10 atau habis duhur sebentar. bayi dan seyogianya ayu hafidah menjaga ala kiroati mahfudihi untuk membaca apa yang telah dihafalnya terus. Seyogianya dia terus ngulangi yang pernah dibaca. Ya kayak begini ini habis ngaji begini itu direnungi. Paling tidak dibincangkan dengan yang lainnya. Oh, tadi ngomong apa ya? Oh, enggak begini. itu tetap ingat. Bukan aja dengar. Untung-untung kita sampaikan kepada yang di rumah yang tidak sempat datang ke tempat ini. Dari anak kita, istri kita, mungkin suami kita. Nah ini. Sebaiknya untuk tidak mementingkan ayuthira, mementingkan Binaubatihi saat ia dapat giliran tidak mementingkan ghairahu yang lainnya. Kalau urusan ngaji jangan mementingkan orang lain. Ambil duduk yang paling depan. Giliran. Gilirannya jangan dikasihkan orang tai, orang lain. Enggak silahkan maju. Nah ini adalah orang enggak ngerti. Sehingga dia katakan apa? innal itharo bil kurbi makruhun. Sebab mementingkan orang lain. innal itharo sebab mementingkan orang lain bil kurbi dalam urusan ibadah makruhun makruh dihilafi berbeda al ithari dengan mementingkan bihududin nafsi tentang kepentingan diri bukan ibadah fa innahu mahbubun yang demikian itu bagus kalau urusan makan duit orang lain mangga silahkan panjenengan ngambil duluan ngantri makan mangga duluan tapi kalau oleh ibadah jangan Sholat ya rebut sok pertama. Jangan sangking baik mentang-mentang ustadznya, ustadz mangga. Ustadznya suruh maju, dianya mundur. Kayak kebanyakan pahala itu orang. Kalau barisan sop rebutan, ustadz biar di belakang karena terlambat. Dapat telur itik itu di belakang ya. Yang paling sop paling depan paling bagus. Eh, sangking sopannya sopan salah. Kiai mangga ke depan. Kiainya suruh sop ke depan, dianya mundur ke belakang. Kayak kebanyakan pahala itu makruh. Kalau sudah di sub depan ya sudah depan, biarpun menteri di belakang ya salahnya belakang Pak Presiden mundur. Ini kalau urusan ibadah jangan ke orang lain. Kalau urusan duit, urusan rizki, urusan dunia ini nggak apa-apa orang lain mangga silahkan. Tapi kalau urusan ibadah makro, makanya urusan ngaji. Kita masih ingat kita kalau belajar rugi kalau kita tidak baca. Selagi yang baca kita mesti kita pengen baca. Itu kok idah. Biasanya waktu kita belajar kalau biasanya guru baca krok suruh baca, kita berebut. Pertama apa? Bacaan kita pengen dibetulkan sama Syekh. Yang kedua komunikasi langsung dengan Syekh. Ketiga sering dilihat oleh Syekh. Nah ini ada rahmat turun. Jangan sampai inti oh, aja yang baca, inti aja. Ya goblok namanya. Kamu aja yang baca. Tidak berebut di sini. Urusan barisan paling depan ini adalah paling tempat rebutan seharusnya. Tapi rebutan tidak boleh sampai nyakiti. Ini al-itharu fil ibadati makruh ini dalam kaidah usuliyah, kaidah fikih ya. Dalam kaidah fikih disebutkan al-itharu fil di makruhun. Mementingkan orang lain dalam urusan ibadah itu makruh. Pakai kopiah dia. Orang lain enggak pakai kopiah. Enggak kopiah, ya goblok. Jangan kasihkan orang lain, pakai sendiri kopiah. Sebab pakai kopiah sunnah. Orang-orang lain pakai kopiah. Biarpun itu ustadznya. Ngapain ustadz enggak pakai kopiah? Salahnya sendiri. Biarin. Urusan ibadah ini. Jadi urusan ibadah jangan mementingkan orang lain. Nggak ada adab-adaban di sini. Sepaling depan yang paling berhak adalah orang yang paling dulu pertama datang. Makanya mesen barisan itu juga nggak nggak adab sebetulnya. Pesen saja paling terlambat. Sehingga dikatakan oleh para ulama kalau seandainya ijazahnya ijaz apa sajatahnya itu digeser kalau sampai hilang nggak menjamin. Naruh sajatah tok. Ada sebagian masjid yang orang pada berebut sholat di situ, kadang-kadang orang itu malas titik, eh tolong sajatah saya di sana ya. Gusur saja itu. Itu saja sajadah bukan orangnya yang datang itu. Yang berhak adalah yang datang pertama. Yang letakkan kayak begitu juga tidak dibenarkan itu. Pesen sajadah, pesen masuk naruh sajadah dia. Datang dulu baru dapat sop paling depan. Datang dulu dapat barisan paling depan. Baik. Kalau urusan kepentingan pribadi, nggak apa-apa. Urusan tempat duduk, bukan karena apa ya, urusan makan, mangga. Tempat duduk yang tidak ada makna ilmunya, tidak ada makna ibadahnya ya. Kalau urusan sop sholat, barisan di dalam belajar yang paling depan adalah paling bagus tentunya. Sebab kudanya paling jarang. Kalau belakang itu macam-macam, ada yang ngobrol, ada yang macam-macam, ada ini tidur nih. Kalau depan ustadznya langsung susah tidurnya. Nah, ini ada manfaatnya lebih banyak. Baik. Fa'in in al-maslahata Kalau ternyata seorang syekh ra'a melihat siapa asyaikhu syekh al-maslahata kemanfaatan kemaslahatan fil itari di dalam mengutamakan fi ba'dil awqati di sebagian waktu lima'nan syar'iyyin karena ada makna syar'i wa asyara ila alaihi kemudian sang ustad sang syekh memberikan isyarat kepadanya bidzalika yang demikian itu imtathala amrohu maka meman, imtathala memenuhi amrohu perintahnya misalnya yang ini sudah barisan paling depan berhak untuk membaca berhak untuk membaca dan jangan diberikan kepada yang lainnya kecuali syekhnya yang menginginkan biar sana cek baca ya. Nah, baru di situ tidak apa-apa, kita ngalah. Karena Syekh yang meminta, gurunya minta baca ini. Kita juga pernah gitu dengan Habib Salim Asyatiri. Kok inti terus yang baca? Coba yang lainnya. Dimana yang lainnya. Inti pada tidak mau baca ya. <laughs> Kita kebetulan lima orang Arab, satu kita orang Indonesia. Sore belajar Fathul Mu'in. Bab Ibah. Karena kita senang baca dengan Habib Salim Asyatiri. Senang baca. Setiap hari kita yang baca. Yang lain tidak baca. Ya, waktu itu. Sehingga ditegur. Kok inti terus yang baca? Karena anak pengen bisa. apa-apa begitu. Jadi ternyata beliau akhirnya juga biar yang lain juga ikut baca. nggak apa-apa. Di saat sang syekh, sang guru melakukan yang demikian itu. Tapi kalau dalam keadaan normal jangan mentingkan kamu saja, kamu duluan. Ya salah itu. Yang lain pinter baca, yang lain paham. Sebab kalau baca itu pasti konsentrasinya lebih. Konsentrasinya lebih. Dulu kita juga pernah punya seorang guru namanya Dr. Mahmud As-Sulaimani. Buta ahli dalam usul fikih. Buta. Dan beliau itu tidak mau terlambat. Terlambat itu marah. Jadi kadang-kadang kita baca itu balik lembaran itu terlambat itu dibentak sudah. Tapi kita paling senang karena apa? Beliau pakar usul, bahasanya luar biasa bagus. Jadi dia pentas heh kiraat bacaan kita ini. Biarpun kita dibentak kadang-kadang bilang goblok ini ngapain mau tidur. Oh ini pokoknya kalau bentak tidak tanggung-tanggung. Suaranya lantang sini sampai masjid kedengaran. Buta beliau menghafal Quran umur 7 tahun. Bisa naik sepeda. Ceritanya beliau. Jadi memang pernah anu. Uh, hafalannya kuat. Nah, itu kalau kita baca itu terlambat sedikit, itu langsung di amuk itu Tapi kita senang membaca karena apa? Memang apa lugah bahasanya kuat. Jadi kekurangan-kekurangan kita langsung dibenerin dan dimarahin, bukan saja dibenerin, dimarahin dan diolok. Kita ingat Allah yarhamu sudah meninggal beliau. Ya, termasuk yang membimbing bacaan kita itu adalah beliau. Karena waktu beliau ngajar usul fikih, kita yang membaca. Kalau salah itu tidak ditegur halus langsung. Langsung begitu. Sampai orang bilang, kasihan jangan inti baca. Enggak, saya pengen. Saya pengen. Baik. Sampai beliau itu juga setiap hari itu infak. Karena beliau itu kalau sudah marah itu sumpah. Demi Allah saya tidak mau masuk kelas ini. Besok kan ngajar lagi. Ngasih duit harus bayar kan apa kafarohnya tuh karena beliau tuh karena uh, sepuh ya mungkin ya bawaan jadi kalau sudah marah sama anak sumpah kalau sumpah harus bayar kafaroh nyesel astagfirullah bayar anak-anak seneng <laughs> dapat duit jadi ya, ini kadang-kadang begitu jadi ah, kita pengen belajar seperti itu belajar harus berebut bacaan itu jadi kita punya guru macam-macam ada yang keras ada lembut ada ini ada itu tapi semuanya adalah membawa manfaat masing-masing. Kalau kerasnya beliau itu menjadikan kita perhatian. Lembutnya yang lainnya menjadikan kita kerasan. Jadi subhanallah setiap guru yang ada itu diberi oleh Allah kelebihan. Ya, kelebihan. Jadi kerasnya Dr. Mahmud ini menjadikan kita ini perhatian. Di dalam belajar itu hati-hati. Kalau tidak hafal habis nanti. Nah, gitu. Nanti kedatangan lagi dok kiai apa ustadz dari Mauritania. Beliau kalem menegurnya. Kalau kita baca itu kok diulang lagi, Misalnya sudah dibaca ini barusan, kok keulang lagi? Itu langsung ente ini tidur atau melek? Ya, begitu. Ente tanam ente bangun atau tidak? Jadi nggak boleh yang titik ini ente atau baca belum waktunya titik kok berhenti. Ente paham enggak? Nah, begitu. Jadi memang kita membacanya harus hati waktunya titik, titik, waktunya ini. Lah itu yang menjadikan kita ini perhatian bacanya. Jadi sebelum masuk kelas kita sudah baca. Setelahnya itu nanti kita sudah cepat paham. Jadi seperti itu berlomba. Jadi kita pengen seperti itu. Maka kami ingin bahasanya santri-santri yang ada itu juga begitu. Santri ini malas. Santri ini masih diberi oleh Allah kemalasan. Insya Allah seperti setelah ini diberi kegiat. Diberebut, belajar, giat, cari, tanya. Ustadz ada, kita datangkan Ustadz dari Jawa Timur, dari ini, dari ini. Tolong ini berebut. Bagaimana bisa menghafal setoran. Tidak usah dikomando dari Ustadz berebut. Baik. Wabima yajibu alihi dan yang wajib bagi santri, siswa, jamaah. Watata'akkadu al-wasiyatu bihi dan sangat dikukuhkan untuk wasiat bihi dengan sesuatu tersebut ini wasiat yang penting buat santri wasiat yang penting buat para murid apa itu Allah sudah ahadan jangan mendengki kepada seorang pun dan ini harus waktu masih jadi murid sudah diperangi kalau sifat dengki waktu jadi murid tidak diperangi paling bahaya jadi ustadz ngedengki nah, ini bahaya waktu jadi murid perhatikan ini jangan ngedengki min rifqatihi dari teman belajarnya rukoh itu adalah rombongan belajarnya jangan ngedengki boleh ghibtah, temannya pandai, dia ngiri tapi pengen, bukan ngiri pengen dia tambah goblok. Kalau sudah dengki jelek, bukunya kadang-kadang temannya disembunyikan biar dia goblok. Kalau ada pengajian tidak kasih tahu biar goblok. Kalau ada ujian diselewengkan po, apa? Batasnya, pokoknya biar dia nggak lulus. Ini orang dengki jelek, kotor, hina, goblok. Nah ini. Sementara harus cinta. Fastabiqul khairat, berlomba. Kalau temannya nggak ngerti, dibantu nggak bisa dibantu. Lah ini kalau sudah rasa kasih dan cintanya muncul di waktu dia belajar, kelak kalau menjadi ustadz, insya Allah jauh dari dengki. Kalau sudah jadi ustadz ngeri lah hasada kahasadil ulama, tidak ada dengki yang paling berbahaya dengkinya ustadz. Makanya ustadz ini jangan ngedengki dan sebab dengki itu kadang-kadang telinganya bolong. Setiap informasi diterima, hmm, ustadz dengar Misal, naudzubillah, semoga Allah menjaga kita. Kita mendengar satu kiai, Ustadz, Buya, Ustadz itu ngomong begini-begini. Langsung saya terima. Lah ini salah, saya bisa ketemu, kenapa tidak tanya langsung? Ini termasuk sebab. Misalnya kita tidak pernah ketemu dengan Ustadz ini, diadu sama orang. Orang itu kadang-kadang datang itu menjilat. Santri itu datang menjilat itu ada. Murid datang menjilat, bercerita tentang Ustadz lain. Katanya Ustadz menjelek-jelekan Makanya kita tidak begitu senang kalau ada orang bercerita tentang kejelekan orang lain. Takut saya punya hati kotor. Karena saya ini manusia, normal. Mending tidak usah cerita. Karena kita tidak ingin melihat aibnya orang lain. Layak, sud, layak sud, jangan mendengki. Au atau yang lainnya, dengki kepada yang lainnya. Pokoknya urusan dengki ini paling perli. Sampai dikatakan oleh Imam Nawawi, wa mimaya jibu wajib. Diulangi, wa ta'agat. Sudah wajib, dikukuhkan lagi. Wajib, sangat wajib. Untuk diingatkan adalah Jangan sampai mendengki min fadlih karena kelebihan. Razaqahullahul karim yang telah Allah berikan kepadanya. Allah yang mulia. Razaqahu Allah telah memberikan. Razaqahullahu Allah telah memberikan kepada orang tersebut. Al-karim Allah yang maha pemurah. Iya tentang keutamaan tersebut. Tentang kemurahan, kelebihan. Selesai. Yang kedua, wa alla yu'jiba binafsihi. Tidak boleh kagum dengan diri sendiri. Memang saya itu cerdas, gampang ngapalin itu mah kecil. Ngapal depan berapa baris? saya itu melihat dok sudah hafal tuh. Ah, sombong yukjub nafsu. Seolah-olah dari dirinya sendiri. Padahal kecerdasan yang kasih siapa? Allah. Kepandaian dia Allah. Makanya tidak mu'jab bi nafsi. Tidak mu'jib bi nafsi. Tidak kagum dengan dirinya sendiri. Selalu ingat Allah yang berikan kecerdasan. Coba kalau saya dirubah jadi orang kayak teman saya yang bebel kan susah ngapalin. Semakin sayang saya membebel sama yang bebel nanti. Karena dia sadar bahwasanya Allah memberikan kepadanya itu apa? Nikmat itu. Jadi tidak sombong, tidak menjadi ujub. Merasa hebat. Siapa? Wong saya. Kalau cuma ngapal begitu mah kecil. Ada ujian begitu mah kecil. Satu jam saya murojaah, saya e, membaca sudah bisa menjawab. Nah ini sombong dia. Kalau sudah orang sombong ya, atau oh, ujub namanya. Ujub itu merasa dirinya sudah bisa melakukannya. Padahal kekuatannya dari Allah. Otak dari Allah yang menjadikan dia ingat Allah. Allah bisa menjadikan orang itu lupa. Lupa sama sekali. wakat qaddamna telah kami dahulu telah kami sebutkan idoha hada keterangan tentang ini fi adabi syaihi tentang tata keramanya syekh dengan syekh yaitu agar tidak apa tadi tidak ujub, tidak ria antara guru dengan guru Masya Allah semua dari kita ada bibit-bibit dengki. Maka dari itu kita mohon kepada Allah dan mohon didoakan para jamaah agar kita tidak ada dengki dihilangkan oleh Allah. Bibit dengki ada semuanya. Selagi masih manusia, bibit untuk melakukan dosa itu ada. Watorikuhu finafil ujub. Cara untuk menghilangkan ujub itu gimana? Ayudakiro nafsahu untuk mengingatkan kepada dirinya sendiri. Hei yang pinter, hei yang cerdas, hei yang hebat. Ingatlah dirimu. Apa itu? annahu sesungguhnya dia itu lam yahsul dia tidak mendapatkan mahasal apa yang telah ia dapatkan bihaulihi dengan kemampuannya wa kuwati dan kekuatannya ini harus sadar inti bisa ngapal bukan dari kekuatan inti, Allah yang kasih Allah yang beri wa innama huwa sesungguhnya hanya itu, itu semua adalah min fadlillahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala Wala yambahi maka tidak layak ayuk jiba seseorang itu kagum bisyai'in dengan sesuatu lam yakhtari'uhu yang ia tidak membuatnya sendiri. Kecerdasan bukan dia yang buat, kepandaian bukan dia yang buat, tapi kok sombong, ujub. Bal akan tapi itu semua auda'ahu telah menitipkan kepada orang tersebut Allahu Allah. Allah yang menitipkan. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah menitipkan fihi ke dalam orang tersebut Watoriku fina fi hasadi caranya untuk menghilangkan dengki sudah pernah kita sebut cara yang lain sering doakan kalau ada temannya yang berhasil doa semoga ilmunya manfaat bukan malah dirongrong kalau ada tempat ya Allah semoga ilmunya manfaat jangan sampai pinter di sekolahan saja waktu pulang nggak banyak orang di sekolah itu best jago di pondok pengerti tapi karena hatinya tidak baik, niatnya nggak benar, pulang sampai di rumah pun tidak tidak manfaat. Bahkan yang paling ngeri lagi diuji. Niatnya jelek, waktu pulang banyak pengikutnya. Jadi banyaknya pengikut, banyaknya santri bukan jaminan itu orang bersih loh hatinya. Intinya orang nggak boleh sombong sudah. Bisa saja karena Allah pengen memasukkan ke neraka paling dalam sehingga habis mondok niatnya mondok tuh nggak baik. Pengen cari makom saja. Sampai pulang pengikutnya banyak, santrinya banyak. Sehingga setiap hari ngomong, hebat saya, lihat berapa tahun saya bangun pondok santren ini Berapa tahun saya buka majelis ini? Berapa tahun baru sekarang ini kiai-kiai lama tua kalah tinggalan semua dengan saya itu. Ah, subhanallah. Itu bisa saya godaan. Jadi ternyata hakikat keberhasilan itu bersihnya hati itu. Bisa saja dengan keberhasilan banyak jamaahnya itu adalah oleh Allah itu istidraj itu bukan karena Allah cinta itu. Maka ngeri nih. Nah, hati maka ukurannya di sini kata Imam Nawawi diingatkan hati-hati. Lah kalau itu semua jamaah besar, murid banyak, banyak yang jadi ustadz, banyak jadi kiai, berangkat dari hati yang bersih, dia juga ngambil manfaat. Itu yang benar. Ibrahim sudah pendengki, jamaahnya banyak, ujub, kagum dengan dirinya, santrinya banyak, naudzubillah. Nggak sadar tuh nanti. Jadi yang tidak diberi oleh Allah pengikut itu malah diselamatkan niatnya nggak bagus, dengki, sampai pulang di rumah, balik lagi ke sawah. Itu lebih untung daripada yang dikirimi oleh Allah pengikut. Alhamdulillah. Untuk menghilangkan kedengkian, ayya'lama, hendaknya ia tahu anna Allah ta'ala, hikmah, kebijakan Allah, iktadat, Allah menghendaki, ja'al hadhil fadilah, memberi, menjadikan kelebihan tersebut, fihada kepada orang tersebut. Ini harus kita ingat bahwasanya yang menjadikan orang itu lebih dari kita itu Allah. Allah yang maha pandai. Allah yang maha bijak. Allah yang maha adil. Enggak salah Allah menjadikan dia lebih pintar dari kita itu enggak salah. Karena Allah yang pilih. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya. yang yambahi maka enggak pantas seorang murid itu yaktarit, ngelawan, nantang, Maksudnya menolak atau mengkritik alaiha atas nikmat tersebut. Wah, sebab begini loh ya, orang iri itu sebetulnya mengkritik Allah. Orang iri itu kan begini, ada orang dikasih rezeki banyak. Lalu yang ngedumel, oh, ah, orang ini. Ada nah, ngedumel itu maksudnya apa? Ngedumelnya kayak ke manusia. Ngedumelnya itu kepada Allah. Ya Allah salah. Kenapa kau beri dia? Enggak pantas tuh ya Allah. Kamu goblok, gitu ya? Kurang ajar dengan Allah begitu kalau diterjemahkan orang ngedengki itu ya. Engkau goblok ya, naudzubillah ngomong kepada Allah begitu. Cuma tidak diucapkan. Tapi hakikatnya ngomong salah. Karena apa? Allah itu kalau memberi itu adalah ilmi dengan ilmunya Allah. Wa adlihi dan keadilan Allah. Maka kalau dipikir nggak akan orang tuh protes kepada Allah. Sebab protes itu kan kritik, kritik kurang ajar kepada Allah. Lalu orang ngedengki ya begitu. Tetangganya dapat ilmu ngedengki ngedumel beli mobil ngedumel hmm, beli mobil Ya. maksudnya apa ya Allah salah kau beri dia ya Allah mestinya saya yang paling berhak tuh saya itu paling lama mondok kenapa saya tidak pinter-pinter kok dia berarti Allah engkau salah nggak ngerti saya mondok lama ya ini kan maksudnya ngomong gitu orang ngedengki tuh eh, dan makanya itu dosanya gede ngedengki itu kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah kalau dihayati begitu wa la yakruha Semestinya tidak boleh seseorang untuk membenci hikmatan suatu kebijaksanaan aradah Allah yang Allah kehendaki. Walam huha dan tidak akan membenci akan hikmah Allah Subhanahu wa taala keadilan Allah. Kalau sudah membenci dengan keadilan Allah, waduh musibah. Kelihatannya mak ustad, kelihatannya mak kiai, akan tapi seperti itu. Dia punya dengki dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan mohon dharma. Ada yang mau ditanyakan bersilakan. Ya kami persilakan satu penanya dari laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kalau pesantren di sini boleh tidak sekolah di luar? Yang kedua, seperti tadi memang utamanya ambil soft terdepan tapi ada masjid di Pleret. Itu warisan depan itu khusus orangnya. Pokoknya tidak boleh yang tidak termasuk pengurus masjid. Sehingga pernah terjadi kosong itu. Ya. Dan saya sendiri juga pernah ketika mengambil air wudhu itu ditarik jangan ajang kene. Tidak boleh saya baru tahu iya ah, ajeningnya ya jadur pandai duduk makomem jadi masya Allah termasuk yang tadi sop tadi itu golongan ya orang-orang tertentu lah jadi penggawa-penggawa kalau barangkali saya nggak ngerti nah itu bagaimana caranya ya <laughs> untuk supaya sesuai dengan anjuran Rasulullah kemudian berikutnya ini kan kemungkinannya kita Atibian ini tidak selesai barangkali dari tindak lanjutnya nanti diadakan kelanjutannya kira-kira hari atau ya programnya gitu minta informasi barangkali barangkali nggak selesai itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kami persilakan satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan waktunya juga tidak banyak. Uh, yang mondok di sini untuk sementara. Karena kalau orang mondokkan di sini tidak boleh milih, repot sudah jangan. Kalau orang mau mondokkan di sini banyak aturan. Pokoknya kalau nyerahkan anak kan sini ya sudah sini, jangan banyak ngomong, begitu. Gitu. Ini jadi mau disekolahkan tidak ini tergantung nanti ya. Ternyata ada yang satu saat kita sekolahkan, setelah tidak boleh sekolah. Ya ini pokoknya gini, yang kita tuntut adalah orang tua harus pasrah dulu. Karena kita selalu mikir bagaimana anak itu maju. Kalau perlu disekolahkan nanti kita sekolahkan, kalau tidak tidak. Sebab kalau sudah kami menjanjikan itu menjadikan murid itu rusak di saat kita larang. Dulu kan boleh, kenapa sekarang tidak? Jadi ini adalah kita menjaga hati, sudah kalau masukkan sini jangan mikir sekolah atau tidak sekolah. Karena pengalaman dari diri kami sendiri tidak pernah dulu tuh sekolah mengharap ijazah. Kita mondok itu tidak pernah ada rencana pengen ijazah. Tidak umi, tidak abah, tidak kami memang mondok dibangil bukan karena ijazah. Semuanya diatur oleh guru kami. Ternyata kita harus dapat ijazah, mau tidak mau. Bahkan lebih gitu ya. <laughs> Jadi ijazah, sekolah aliyah akhirnya dapat. Biarpun setelah 4 tahun, 5 tahunnya mondok 3 tahun 4 tahun waktu itu selesai kita menyelesaikan kita ngabdi baru SMP kita mondok setelah mondok mestinya kan tiga tahun SMA selesai ya baru enam tahun kita 6 tahun baru dapat ijazah SMA karena setelah selesai mondok sudah ngajar baru dapat ijazah SMA jadi memang tidak mencari setelah itu baru enam tahun atau lima tahun begitu ya? kuliah setelah kuliah berangkat jadi yang pesantren ini untuk sementara memang seperti ini. Nanti suatu saat kita akan bikin program yang memang ada sekolahnya seperti apa, ada aturan-aturannya, ada. Tapi untuk sementara ini seperti ini. Jadi anak yang mau mondok, mondok di dalam. Kalau sudah di luar, kami yang repot memantaunya. Dari luar membawa berita yang enggak-enggak ke anak-anak. Nanti kita tambah pusing, cerita gini, cerita gitu ya. Jadi jadi yang mondok seperti itu. Mondok-mondok bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau Allah berikan gelar, kasih gelar nanti. Tidak usah susah-susah. Dan sebagian tiba-tiba kita sekolahkan, kita kuliahkan. Itu adalah juga tidak begitu saja kita punya tanya ke guru kami gimana kalau beberapa anak kita istiqorah gitu. Ya sudah bismillah, yang kuliah kuliah yang enggak enggak. Ini ada. Baik. Kemudian eh, masalah sof ya ini adalah yang pertama ulama nggak ada sof pertama buat ulama yang jelas itu salah dimanapun kita tidak menyebut sebuah masjid supaya tidak terjadi sesuatu ketidakbaikan masjid manapun nggak ada sof pertama itu sofnya ulama nggak sofnya orang yang lebih giat untuk biarpun ulama kalau di belakang ketahuan tuh kiai kok di belakang gimana ngapain aja pak kiai kan begitu biar tahu kalau kiainya terlambat <laughs> jadi nggak perlu kiai uh, apa menteri kan ada raja nggak ada raja bagiannya depan itu tidak ada. Sop pertama adalah orang yang lebih dahulu. Itu pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk hikmahnya, sholat berjamaah itu adalah meratakan martabat. Gak ada menteri bisa duduk sama orang yang paling melarat, orang paling kaya sama orang paling melarat, orang paling alim sama orang goblok sama. Kalau sudah menghadap kepada Allah itulah hamba Allah. Gak ada kelihatan menteri sama ini. Nah kalau masih dibuat kayak begitu nih, kelihatan oh menteri di depan, kiai di depan, orang goblok. Wah, pokoknya tidak sop pertama adalah orang go goblok. Nah, ini nggak benar kalau sholat. Tapi kalau majlis ilmu, lah ini lain. Orang kalau kita mengundang orang, mungkin diutamakan para masyayikh Itu karena majlis seperti Rasulullah. Rasul juga memuliakan Siti Fatimah Zahra didudukkan di tempat duduk beliau. Itu ada. Tapi itu adalah masalah kemasyarakatan kayak gini. Kalau masalah sholat, ini urusannya dengan Allah. Nggak usah, nggak ada itu. Harus dirubah dimanapun, masjid manapun, yang lebih dulu yang berhak. Nggak usah nitip saja dah. Tapi pakai joki. Kamu duluan nanti nak ya. Nanti kalau sudah saya datang kamu pergi. Ini <laughs> ya, sebetulnya itu menunjukkan kalau peng itu adalah malah memfasilitasi para ustadz untuk males kan. Mentang-mentang punya murid, muridnya suruh duluan ya. Nantinya dia nyusul, ustadznya tetap males. Jadi nggak tetap yang paling pertama ya pertama siapapun dia. Kemudian masalah uh, nyempurnakan kitab ini kita musyawarahkan barangkali karena memang intinya justru di belakang nanti itu. Ini kelebihan-kelebihan tentang Masya Allah, khususnya yang orang pernah hafal Al-Quran atau apa, ini sangat butuh. Sehingga dikatakan, kalau orang hafal Quran tidak pernah membaca buku ini, ya hafalannya belum banyak maknanya. Kalau orang pernah menghafal Al-Quran, Ustadz secara umum, khususnya penghafal Al-Quran, kalau belum kenal kitab tibyan kata ulama, berarti hafalannya hambar. Sebab ini betul-betul digembleng yang hafal Quran. Nih, kamu harus gini, kamu harus gini. Ini mulai dari bacaan, mulai dari segala macam dibahas itu nanti. Adab baca, ini adab ini, semuanya ada. Jadi kalau hafal Quran tidak kenal kitab tipian, nah ini ngapalnya di mana? Tajwid, iya tajwid hebat harus. Tapi ini justru dia menjadikan rohnya Al-Quran itu datang itu dengan ini. makna Maknawiyat Al-Quran, nafahat itu dari sini. Dari kitab Tibyannya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu. Jadi insya Allah nanti kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan. Mendengar niat puasa beda-beda. Nawaitu sama khotin an atai farti syahri ramadhan fiha di sana lillahi ta'ala. Nawaitu sama khotin an atai farti syahri ramadhan hadi sana lillahi ta'ala. Nawaitu sama khot an atai farti syahri hadi sana Bolehkah? Hmm. Oh berbeda. Gini loh ya. Enggak ada beda. Apa yang jadikan beda? Nawaitu sama khotin an adai Fardi syahri Ramadhana. Boleh. Kalau Ramadhana berarti selesai. Hadhihi sanata badalnya Ramadhana. Dinasabkan lagi ya. Fardi syahri Ramadhana. Karena Ramadhana isim ghairu munsharif. Maka harus di fathah kalau dihentikan di situ. Hadhihi sanata. Itu badalnya. Badalnya Ramadhana. Apa? apa? Ah, Hadhihi sanata. Lah ini lain. Bukan badal. Mohon maaf. Hadhihi sanata. Ini adalah isim zaman pada tahun ini. Apa zaman? Jadi dorof zaman itu dinasabkan. hadhi sanata difathahkan. Boleh juga begini, nawaitu somahodin an adai fardishari syahri ramadhani boleh dikasrahkan tapi di mudhaf. Kalau mudhaf dikasrahkan ramadhani hadhi sanati. Nah. ta'ala yang meributkan biasanya orang baru belajar bahasa Arab itu. Pusing. Ini wah ini gua ya salah, ketukar lagi kadang-kadang. Gara-gara begitu saja, ruwet. Ya, nah, ini urusan bahasa, niatnya sah begitu saja. nggak usah dibahas begitu. Biarpun ketukar balik nahu sorab yang nggak benar sah itu. Ini kadang-kadang dibahas di majelis ramai sampai anu ribut berantem. wah Waduh, ini ramadhan ini Boleh. Hadi ramadhan hadi hisanata Kalau ramadhan hadi sanati nggak ada. Ramadhana hadhi sanati secara bahasa nggak ada, secara makna boleh saja. Ramadhana hadhi sanata. Sebab Ramadhana sudah selesai, hadhi sanata ini adalah sebagai dorof zamannya. Kalau Ramadhani mudhaf ilaih, sebab mudhaf ilaih isim bun sorif itu tidak lagi berlaku. Kalau Ramadhana mestinya karena dimudhafkan Ramadhani hadhi sanati. Atau nawaitu somagatin anadai fardi syahri. Apa tadi? Fi hadhihi sanati, ya enggak apa-apa. Fi syahri Ramadhana kalau fi hadhihi sanati jelas. Fi-nya ini adalah didahirkan sebab dorof itu pasti makna fi. Dorof itu mengandung makna fi. Jadi kalau dorof zaman itu artinya sudah fi, fi-nya disembunyikan. Tapi kalau fi-nya dikeluarkan, ya begini. Nawa itu sama somakotin anatai farti syahri Romaldona Harus begitu. Fi hadhihi sanati. Kalau fi-nya dihilang, hadhihi sanata. Jadi dorof zaman. Ini urusan nahu. Ya. Nahwu itu semuanya orang bisa berbeda. Kecuali masalah jermat jerur sama apa gitu. Jadi kalau ada orang ribut urusan lughah, ini biasanya pusing itu orang. bang Masya Allah, lughah itu luasnya. Kita itu dulu ngerti alfiah kan Ibnu Malik saja ya. Waktu belajar S2 itu suruh menghafal namanya turah. Alfiah Ibnu Malik itu kan seribu bed dapat tambahan turrah itu 1800 jadi nadzoman nahwu 2800 bed nah ini barangkali ini ini adalah yang nyusun orang murtaninya sana ternyata Masya Allah begitu luasnya bahasa Arab maka dari itu kita pengen memprogram bahasanya kalau orang sudah kuat bahasanya segera pindah ke fikih jangan ngutak-ngutak bahasa tok ahli nahwu loh kok ahli nahwu nahwu itu alat ahli nahu dan sorob berhenti sampai di situ kemana-mana sedikit sedikit yang dibahas nahu sorobnya sampai suatu ketika ada seorang ustadz mengkritik Habib Ali Al Habshi lupa ustadznya siapa masalah doa wala tuhrimna ya Rob wala tuhrimna ini ahroma yuhrimu kan orang haji ya orang haji bukan ahroma yuhrimu sama maknanya dengan haroma yuharnimu langsung dilihat di kamus coba lihat di kamus harimu, yuharrimu ahrama yuharrimu sama. Jadi kadang-kadang kita ini karena terpekur dengan nahwu sorof, sehingga lupa tujuannya itu adalah kita ingin memahami fikihnya, ingin eh, memahami yang lainnya. Jadi kalau masalah bahasa adalah gampang, jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk untuk begitu. Seandainya ini salah apa merusak akidah? Tidak ada, tidak merusak makna. Al-Quran kalau salah merusak makna. Seandainya nawaitu semua sama itu nani nunya itu ketukar, nawaitu sama hodan yang ketukar orang salah, yang penting maknanya benar ya. Itu bukan Al-Quran, bukan apa. Nawa itu sama somagotin secara nahu seperti itu. Biasanya yang membahas masalah usul nafat ini adalah malah tambah bikin pusing saja. Orang awam lagi kadang-kadang dibahas. Orang awam nggak pernah belajar nahu salaf. Wah, hebat ya Ustadz itu. Ini saja sampai bisa ngeritik kiai. Bukan, itu kurang ajar. Ini, padahal ini urusan bahasa sangat sederhana. Insya Allah kalau ada permasalahan bahasa, sampaikan di sini nanti kita selesaikan. <laughs> Itu bahasa itu adalah yang harus kita lewati. Bukan orang berhenti di bahasa. Bahasa atau ilmu alat. Alat untuk faham tafsir, faham fikih, faham Quran. Bukan orang mendengar ayat, mendengar bukan orang bahasa-bahasa saja. Hafalnya nahu sorob. Alfiyah ibn Malik hafal dari belakang. Ngapain ngapalin dari belakang? Ibaratnya begitu ya hafalin cukup eh, Alfiya bin Malik ngerti baru nanti belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis begitu. Baik. Ini saja, semoga Allah memberikan manfaat kepada ilmu yang kita pelajari dan semoga Allah juga menjaga hati kita dari dengki, dari ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athina wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Muliakan kami di dunia dengan ilmu. Muliakan kami di akhirat, Ya Allah, dengan ridhamu, Ya Allah. Muliakan kami di dunia dengan ilmu dan keridhaanmu. Dan muliakan kami di akhirat dengan surga dan ridhamu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ahli ilmu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli ilmu, Ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, yang membuahkan amal. Dan terimalah amal kami, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari dengki kepada sesama santri, sesama murid, sesama jamaah ya Allah dan jauhkan kami dari dengki ya Allah sesama ustadz ya Allah. Ya Allah kami takut ya Allah. Kami takut kepercayaan kami hanya di dunia. Kami takut kemuliaan kami hanya di dunia. Kami ingin mulia di dunia dan di akhirat. Kami ingin mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Ya Allah jauhkan kami dari kekikiran dan kebakilan khususnya di bulan suci Ramadan ini Allah. Rindukan kami untuk menyantuni fakir miskin ya Allah di bulan yang mulia ini. Rindukan kami untuk membantu fakir miskin di bulan Ramadan ini. Rindukan kami untuk membantu lembaga-lembaga, masjid-masjid ya Allah. Rindukan kami untuk berinfak ya Allah. Rindukan rindukan kami untuk berbuat baik di bulan Ramadan dan bencikan kami dari segala kemaksiatan. Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, rumah tangga yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang bakal berbahagia kelak di rumah tangga tangga mereka. Kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau cintai, kau ridhoi ya Allah. Kau muliakan, menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan panjangkan umur kami, ya Allah, dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.